Ibn Abdul Wahab rahimahu ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan mengenai perkara yang kedua yaitu beliau katakan al-amalu bihi yaitu beramal dengannya di antara kewajiban yang harus kita kerjakan setelah berilmu maka beramal kemudian yang ketiga beliau katakan asal satu yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah kepadanya. Apabila seorang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengenali agama Islam, dia memahami tentang agama Islam dan dia mengamalkannya, maka wajib atasnya untuk berusaha meniti jalan dakwah yaitu dia mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itulah jalan para rasul alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam dan para pengikutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad kepada manusia hadhihi sabili inilah jalanku ad'u Allah, yaitu aku berdakwah mengajak manusia untuk beribadah mentauhidkan Allah ala basiratin di atas landasan basirah yaitu ilmu yang sangat jelas ilmu yang sangat nyata ana wa manittaba'ani inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku maka setiap pengikut Rasulullah SAW maka dia adalah orang yang mengajak kepada agama Allah dengan landasan ilmu dan dakwah yang mengajak manusia menuju kebenaran menuju jalan yang lurus ini adalah termasuk tingkatan yang tertinggi di dalam menuntut ilmu. Nah, seorang yang menuntut ilmu, dia juga punya kewajiban untuk menyampaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka ilmu untuk menjelaskan ilmu itu kepada manusia dan tidak boleh untuk menyembunyikannya. Dan dakwah mengajak manusia ini yang paling utama adalah untuk menyelamatkan manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan kerusakan yang merusak kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya kecuali dia menyerukan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka setiap rasul itu berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh wahai kaumku sembahlah Allah saja tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya seluruh nabi dan rasul itu mengajari dan mengajarkan ya mendakwahkan kepada manusia untuk bentauhidkan Allah untuk meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan melarang manusia dari segala macam bentuk syirik dan sarana-sarana serta celah-celah yang menjerumuskan ke dalamnya maka hendaknya seorang itu berdakwah dari perkara yang paling penting kemudian perkara-perkara penting sesudahnya sebagaimana yang telah diajarkan di dalam syariat Islam Rasulullah SAW bersabda man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan motivasi bagi kita ya untuk menuntut ilmu, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan siapakah yang lebih bagus yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengatakan ya yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang muslim yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri ya dari segala macam bentuk apa kesyirikan Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.